Saya kemarin kita belum tuntas ya menjelaskan tentang makna dari af'alul qulub. Jadi af'alul qulub itu ada ataupun terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yang dia faedahnya adalah tufidu rajhan fil ghalib menunjukkan rojihnya secara umum ya yaitu fiilnya yang menunjukkan rojih Bonantu, saya menduga kuat. Ya. Hasibtu, saya mengira khil khiltu juga sama. Za'amtu, ja'altu, hajautu, tu hab. Delapan fiil ini faedahnya adalah lirujhan untuk menunjukkan rojihnya perkiraan yang rojih dugaan yang rojih ya saya ulangi zanantu hasibtu khiltu za'amtu ja'altu hajautu adattu hab ini semua menunjukkan kepada rojihan. dan terkadang terkadang von itu datang untuk menunjukkan keyakinan Von terkadang datang untuk menunjukkan keyakinan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim." Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Juga hasiba yang kedua. Terkadang hasiba menunjukkan kepada keyakinan. Ya, kepastian. Seperti hasib tutuqa wal juda khairati jaratin, Hasibtu tuqa wal juda khairati jaratin, Hasibtu tuqa wal juda khairati jaratin. Saya meyakini gitu ya. Bahwasanya takwa dan kedermawanan adalah sebaik-baik perniagaan, robahan dari sisi keuntungannya. Idza ma mar'i asbaha idza mal mar'u asbaha thaqilan ketika seorang sudah mati Ya. Kemudian enam fiil yang lainnya itu menunjukkan kepada keyakinan seperti roa itu, Saya melihat ataupun mengetahui. alim itu, saya mengetahui wajat itu, saya mendapati alfa itu juga, saya mendapati darah itu, saya mengetahui. Wa ta'allam bentuknya fil amr, tapi maknanya tentunya fi'il amr mana i'lam ya ini semua menunjukkan kepada apa keyakinan ghaliban pada umumnya jadi enam fi'il ra'aitu, alimtu, wajadtu, alfaitu, daraitu, ta'alam ini ghalibnya umumnya menunjukkan kepada keyakinan. Dan terkadang ro'a itu menunjukkan kepada rojhan. Seperti innahum yarawnahu ba'ida. Ya. Juga alim alima terkadang bermakna rujhan. Rujhan seperti fa'in alim tumuhunna jika kalian meyakini mungkin rujhan itu maknanya apa menyangka ya menduga kuat gitu ya kemudian ada tanbih yaitu bahwasanya fiil-fiil ini terkadang datang untuk makna-makna yang lain bukan mengandung makna yakin bukan pula von bukan bermakna af'alul qulub. Maka ketika itu dia hanya menasabkan satu maf'ul saja. Jadi fil-fil ini terkadang datang untuk makna-makna yang lain, bukan menunjukkan kepada keyakinan, bukan pula menunjukkan kepada von, bukan menunjukkan kepada perbuatan hati. Maka ketika itu dia hanya menasabkan satu maf'ul saja. Seperti zonna ketika dibawa kepada makna ittahama menuduh maka dia hanya butuh kepada satu maf'ul. Fonan tu Zaidan, saya menuduh Zaid. Gitu kan. Za'ama juga apabila dibawa kepada mana kafala menanggung ataupun dibawa kepada mana kola berbicara. Ini juga hanya kepada satu maf'ul. Haja juga haja apabila dibawa kepada mana kosoda ini juga hanya butuh satu maful haja kosoda menuju Ro'a juga apabila dibawa kepada makna absoro melihat dengan pandangan mata kepala ini juga hanya butuh kepada satu maf'ul. Ro'a itu zaidan. Sama dengan absor itu zaidan. Juga alima ketika bermakna arafa juga hanya butuh kepada satu maf'ul. Araf tu Zaidan, saya kenal Zaid. Ya. Atau alim tu Zaidan. Jadi pokoknya kalau sudah berpindah kepada makna lain selain yakin ataupun syak ataupun bon maka dia tidak lagi menasabkan dua maf'ul. Mari kita baca di sini contoh-contohnya. Nahu contoh bonan tu Zaidan iman. Saya menduga kuat Zaid sedang berdiri. Wa hasib tu Zaidan aliman. Coba di Arab bonan tu Zaidan qaiman, bonan tu ya fi'lun wa fa'il. zanna fi'lun madhin mabni ala sukun. Bagaimana amalnya? Tansibu Ya, isma ini Terus Zaidan dan sibu ini. Ya. Jamin akhwati apa? Dhanna disebutkan. Ah, dhanna sih gak usah. Kasib tuh. Dhanna adalah fi'lun madin mabni ala sukun. Ya tansibu ini Zaidan maf'uluhu. al mansub mansubu alamat nasbi. Al-fathah qaiman maf'uluhu. Al-thani mansub. Wahasib tu Zaidan aliman. Sama. Hai, saya dikatakan hasiba min akhwati dhanna. Asalnya pada bab ini adalah dhanna, ya. tu tuqa wal juda khairu tijarah. Saya menduga kuat bahwa uh, eh, tu di sini maknanya apa tu? Meyakini ya. Bukan dugaan. Saya meyakini bahwa saya takwa walju dan kedermawanan adalah sebaik-baik perniagaan. Ya, atuqa mafulu al awal khaira tijarah khaira maf'ul tsani. Sedangkan al-jud itu ma'tuf pada atuqa tuqa Irabnya ya zahir ya, jelas ya. Wa khiltu amran syakhisa. Saya menduga kuat bahwa saya amr syakhisa. Ya, datang dari safar. Wa qawlihi ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini juga Arabnya jelas ya. Dhamirha maf'uluhu al-awwal ba'idan maf'uluhu tani Demikian pula wa narahu qariba. Wa qawli ta'ala fa in 'alimtumuhunna mu'minat. Ya. Di sini alima bermakna apa? Rujhan atau yakin. Rujhan. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin. Apabila kalian menduga kuat bahwa saya mereka adalah kaum wanita yang mukminah, ya. wa nahu za'amtu zaidan sadiqa za'amtu zaidan sadiqa ini juga Arabnya jelas wa qawli syair za'amatni syaikha wa lastu bi syaikhin innama syaikhu man dia menyangka bahwasanya aku syaikha sudah tua orang tua walastu bi syaikhin padahal aku bukanlah orang yang sudah tua innama syaikh menyedibu menyedubu dabiba tidak lain syekh adalah orang yang jalannya perlahan di sini mana syaitnya za'amatni syekha za'amatni syekha fi'lun wa fa'il wa maf'ul ya za'ama fi'lun madin mabni 'alal fath ta li ta'nis wa fa'iluhu dhamiru satir fihi dan takdiruhu hiya nun lil wiqayah ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'uluhu al al awal shaykhun maf'uluhu as asani ya wa qawlihi ta'ala wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha dan mereka orang-orang musyrik menduga bahwa saya malaikat yang mana mereka adalah hamba-hamba Allah Rahman itu adalah jenis wanita. Ya. Di sini mana maful yang pertama dari ja'alu eh? al malaika. maful yang keduanya inasa ataupun allazina isi mausul sifat dari al malaika. hmm. Ya. kemudian contoh yang lain qauli syair qad kuntu ahju aba amrin akhatiqatin hatta lamat fina yauman mulimmatun dahulu saya menyangka bahwasanya Abu Amr adalah seorang teman yang terpercaya. Sehingga tatkala musibah-musibah menimpa kami suatu hari, tampaklah ternyata dia Abu Amr bukan teman yang setia. Tidak mau dia menolong. Di sini mana syahidnya? Ya aba amrin, maf'ul yang pertama aba. Maf'ul yang keduanya mana? Akha thiqatin ahju fi'lun wa fa'il i'rabnya juga insyaallah jelas contoh berikutnya fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil udam janganlah kau menyangka bahwa saya teman setia adalah temanmu yang menyertaimu fil ghina ketika kamu kaya walakinnamal maula syarikuka fil udam hanya saja teman setiamu adalah yang mau menyertaimu fil odem ketika kamu sedang fakir tidak punya apa-apa di sini mana syainya ada nah, itu ada ya ya'uddu ta'dud dipecah dalnya ta'dud dari ada ya ya'uddu dipecah dalnya menjadi ta'dud fala ta'dud ya. mana di sini maful yang pertamanya al maula maful yang keduanya syarika Failnya jelas ta'dud Pamir mustatir fihi wujuban Takdiruhu anta La di sini la nahiyah La ta'dud Janganlah kau menyangka Fakultu eh, Wa qawlihi Kemudian contoh yang lain adalah ucapan penyair Ajirni Aba Malikin wa illa fahabni imran halika. Saya katakan ajirni Aba Malik. Tolonglah aku wahai Abu Malik. Kalau kamu tidak mau menolongku, fahabni imro'an halika. Hab di sini maknanya apa? Lirujhan, lirujhan atau yakin. Sudah lewat lirujhan. Maka Pak terjemahnya, maka dugalah, sangkalah diriku sebagai seorang yang akan binasa. Di sini mana syaitnya imro'an itu maful hab yang pertama. Halikan maful yang kedua. Jadi hab ini datang dengan sirah fil amr. Ya, hanya datang dalam bentuk fil amr. Ya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, datang darinya fil madhi, fil mudhari, fil amrnya sama. Beramal sebagaimana fil madhinya. Adapun hab ini khusus menetapi sirah amr. Wa qawlihi ta'ala tajiduhu indallahi huwa khaira. Tajidu termasuk af'alul qulub yang mana ya apa? Yakin, ya. Engkau akan mendapatinya. Mendapati pahala tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala huwa khaira, lebih baik. Ya. Di sini jelas jadi wajada yajidu. Tajiduhu. Ya. Jawab syarat ya. Makanya dia majzum. Apa yang sebelumnya? Hah? Surah akhir surat apa ini? Al-Muzammil. Ya. Apa ayat sebelumnya? Hah? Apa sebelumnya? Tajiduhu indallah. Apa? Ma tuqaddimu. Ah, ma itu di situ kan apa ma di situ? Ismu syarat. Ya isim syarat tajzimu fi'lain yang menjazmkan wa maf'ul wa ma tuqaddimu itu fi'il yang pertama yang dijazibkan dan anfusikum min khairin tajiduh jawabannya tajiduh jawab syarat madzum wa alamatu jazmihi harfun nun li'annahu min al-af'al khamsah tajiduhu ha di sini dhamir mutasil mabni 'ala dhamma fi mahalli nasbin maf'uluhu al al-awwal maf'ul yang pertama mana maf'ul yang keduanya khaira adapun huwa adalah apa Tomir Hasel Ya. Wa qawlihi ta'ala innahum alfau aba'ahum bolin. Sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka bolin sesat. Ini juga jelas alfa yulfi. Alfau untuk jamak. Wau di situ fa'ilnya aba maful yang pertama bolin maful yang kedua. Ya, ya robnya insyaallah bisa ya, nggak usah dirinci. Wa qaulika daraitu Zaidan qa'ima. Dara di sini apa? Maknanya lil yakin atau rujhan. Sudah kita lewatkan barusan. Hah? Lil yakin. Saya mengetahui Zaid sedang berdiri. Saya tahu Zaid sedang berdiri. Gitu. Ya, juga jelas. Wa qawli syair duritu. Ya, durita al-wafiya al-ahdu. Ya Urwa, faghtabid fa inna ightibadan bil wafa'i hamidu. Irabnya eh, durid fi'lun wa naibu fa'il. Jadi durid adalah fi'il bersama naibul fa'il. Duri, duria adalah fi'lun madin dari daro duria. Bersambung dengan ta maka disukun durita. Duriya fi'lun madin mabni lil majhul mughayyiru sighah min akhwati dhanna termasuk akhwati dhanna. Jadi selain dhon antum sebutkan ya min akhwati dhanna tansibu maf'ulaini seperti itu. Wa ta dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli rafin naibu fa'ilin. Wa hiya al-maf'ul awal dan dia sebagai maf'ul awal. Naibul fa'ilnya itu sebagai maf'ul yang pertama yang dijadikan naibul fa'il. Al-wafi adalah maf'ul tsanin, maf'ul yang kedua mansub walau matunas bihi fathu akhirih wal wafi sifatun musyabbah dan wafi adalah sifat musyabbah bismil fa'il sifat musyabbah itu sifat yang diserupakan dengan isim fa'il ta'mal amal al fi'il tarfa'u al al fa'il wa tansibul maf'ul wal ahad boleh pada al ahad tiga sisi rafa boleh ya al wafiya al ahdu sebagai fa'il dari al wafi boleh pula nasab al-wafiyal ahda ala tashbih bil maf'ul bih karena diserupakan dengan maf'ul bih. Boleh pula jar ala lidhafah karena dibofahkan al-wafi kepadanya. Al-wafiyya al-ahdi. Hmm. Ya maknanya sudah kita pernah lewatkan ya Dibaca lagi. engkau diyakini sebagai seorang yang menunaikan janji wahai aurwa faghtabit maka hendaknya engkau iri dengan sifat ini fa inna tibautan bil wafa hamid karena sesungguhnya iri dengan sifat wafa adalah sesuatu yang terpuji di sini syahidnya durita al wafiyah ya maful yang pertamanya adalah naibul fa'il maful yang keduanya al wafiyah ya Sampai di sini ada yang mau disampaikan? fil-fil yang rojih ada delapan. Jadi fil-fil yang maknanya menunjukkan rujhan ada delapan. Apa saja tadi? Zonantu. Terus hasibtu, khiltu, za'amtu, ja'altu, hajautu. Terus apa? Ada tu dan hab. Sisanya menunjukkan kepada apa? Yakin. Ro'a itu sisanya berapa? enam sisanya ya. Ro'a itu alim tu tu wajat alfa itu daro itu ta'allam. Nah itu. delapan tambah enam berapa? Semuanya jadi ada empat belas delapan untuk mana rujhan, enam untuk mana al-yaqin. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Ya kalau nggak ada maka kita cukupkan di sini pas waktunya jam 10. Ya, Allah alam subhanahu wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.